بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله كتاب مسيح من tentang حديث حديث yang berkaitan pada pembahasan bab taubah dari seorang tabi'in yang bernama Zir ibn Hubeish, Aku mendatangi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibn Asal radhiyallahu an. Aku bertanya, Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan-pertanyaan Zir. Selebihnya beliau menceritakan beberapa kejadian maupun sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zir ibn Hubeish, seorang tabi'in yang memang datang untuk belajar. Maka Sofan bin Asal radhiyallahu anhu memberikan apa yang beliau tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sang penuntut ilmu. Maka kata Zaid bin Hubaish, Sofan bin Asal radhiyallahu anhu masih terus menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau menyebutkan sebuah hadis tentang satu pintu taubat. Pintu taubat itu lebar sekali. Dikatakan di sini pintu itu terletak di daerah barat. Sementara lebarnya sangat luas. Sehingga apabila ada seorang penunggang kuda atau penunggang hewan kendaraan yang menempuh dari ujung pertama untuk sampai kepada ujung pintu kedua, dia membutuhkan waktu 40 atau 70 tahun lamanya untuk melakukan perjalanan itu saking luas dan lebarnya pintu taubat itu. Qala Sufyan, maka sang perawi yang meriwayatkan hadis ini bernama Sufyan, ahadur ruwah, eh, salah satu perawi hadis ini yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau menafsirkan hadis tadi qibala syam khalaqahu Allah taala yauma as samawati wal arda maftuhan lit taubah. Yang dimaksudkan dalam hadis Zir bin Hubaysh itu adalah pintu taubat Allah ciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, pintu itu juga diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu itu terbuka terus-menerus. La yughlaqu hatta tatlu asy minhu. Dan pintu itu akan selalu terbuka sampai matahari akan terbit dari arah pintu itu. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat pada saat Allah ciptakan matahari terbit dari arah barat rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih. Dan hadis ini wallahu alam derajatnya adalah hadis yang hasan. Ikhwah sekalian, pelajaran penting dalam hadis ini adalah perintah untuk belajar agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga secara tegas dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan apapun, sebab apapun untuk belajar ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dia untuk masuk surga. Kita tahu dalam hadis sahih yang lain Rasulullah SAW mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah bahwa barang yang Allah tawarkan adalah suatu yang mahal. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kalian surga. Sekarang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita salah satu cara untuk masuk surga yaitu belajar. Dan di sini disebutkan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sungguhnya malaikat sampai menaungi, mengelilingi dan juga menutupi para tulabul ilm, penuntut ilmu dengan mengepakkan sayapnya dengan menaungi sayapnya kepada para penuntut ilmu karena mereka rela dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala puji para penuntut ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, memang sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak, tidak sama. Allah mengatakan dalam surat Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Yang bisa takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu bukan orang-orang yang baperan, orang yang sekedar semangat, orang yang hanya mengenal pengajian sekali dua kali lalu dia akan menjadi orang yang paling ahli ibadah tidak. Akan tetapi ilmu itu dibutuhkan untuk sebaik-baik modal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyebutkan tentang firman Allah surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. bil إني Ayat ini menunjukkan persaksian Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah bentuk keesaannya. Allah ingin menunjukkan kepada semua makhluk, semua manusia tentang keesaan Allah dengan mempersaksikannya dengan diri sendiri. Kemudian Allah menunjukkan di dalam Al-Quran bahwa yang mempersaksikan ketauhidan dan keesaan Allah adalah para malaikat, hambanya yang suci, dan pilihan juga sebagian manusia yang berilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini merupakan penghormatan setinggi-tingginya kepada para ulama. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala la yastashhidu bimajruh. Tidak mungkin Allah meminta persaksian orang yang track recordnya jelek, orang yang kepribadian, orang yang kehidupannya tercela, pernah memiliki kasus, pernah memiliki kemaksiatan, pernah menjadi orang yang tercela, tidak memiliki kedudukan. Allah akan memilih di antara makhluknya siapa di antara mereka yang pantas untuk dijadikan manusia pilihan menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Keesaan Allah merupakan pembahasan tertinggi dalam syariat. Dalam ilmu akidah, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa la ilaha illa huwa. Tidak ada Rabb Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mempersaksikan hal yang paling tinggi ini Allah memilih. Setelah Allah persaksikan melalui dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya ya di antara malaikat kemudian di antara manusia yaitu orang-orang yang berilmu. Maka ini merupakan keistimewaan orang yang berilmu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan sifat mereka orang yang kehilangan kesempatan untuk memiliki pendapat cemerlang. Mungkin dalam urusan dunia dia pandai, akan tapi dalam urusan akhir tidak memiliki apa-apa. Allah menyatakan kadzalika yatba'u ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah ketika Allah menutup hati orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu menjadi penyebab dia akan tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dalam hadis ini adalah ada anjuran untuk mencintai orang-orang saleh, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam potongan hadis al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan demikian. Dan dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal islami farahan أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة kami tidak pernah berbahagia setelah kita mendapatkan keislaman sebagaimana kebahagiaan kami dengan hadis Nabi ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Kata Anas bin Malik, "Fa'ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam akun a'malu mithla a'malihim." Maka aku cinta Allah, aku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Sekalipun amalku tidak bisa sampai seperti amal-amal mereka. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini ada sebuah pelajaran fadlu hubbil mahabbatillahi wa mahabbati rasulih wa ahlil khairi was salihin. Dalam hadis ini ada sebuah pelajaran penting bagaimana keistimewaan seorang bisa mengaplikasikan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada orang-orang saleh yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wahmin fadli mahabbatillahi wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam imtithalu amrihima wajtinabu nahyihima wa ta'adub bil adab syar'iyyah di antara bukti dan di antara keistimewaan cinta Allah dan Rasulnya adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya serta berusaha untuk beradab, berakhlak dengan akhlak yang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, petunjuk dan juga bimbingan sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran dan juga menjalani Islam ini sampai akhir hayat. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.